عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت أدعك معاذ إكرتي النبي dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala himarin di atas himar. Nanti himar pak? Arti bahasa kita apa? Keledai. Bentuknya mirip kuda tapi kurus, nah, kecil. samping kecil. Itu kimar seperti itu. Bonceng itu maksudnya gimana? Di Indonesia itu kalimat bonceng itu anaknya berbeda-beda. Kalau kita orang Jawa, ya biasa Jawa Timuran, namanya di bonceng itu di belakang. Tapi kalau orang Jawa Tengah, Bonceng itu dinunuti. Jadi yang di sini maksudnya yang mana ini? Jadi bonceng, kalimat dibonceng di sini. Itu Mu'ad naik himar di belakangnya Nabi. Jadi Nabi naik himar, kemudian Mu'ad naik di belakangnya Nabi. Faqala maka bersabda siapa? Nabi li padaku. Ya Mu'ad. Wahai Mu'ad. Ada dari adakah? Tahu engkau. Ma'ataka haqqullah haknya Allah. Alal ibadi atas hamba. Wama dan apakah hakul ibadi haknya hamba alallahi atas Allah. Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa haknya Allah yang harus ditetapi oleh hambanya? Dan apa haknya hamba yang pasti ditetapi oleh Allah? Qultu berkata aku Mu'ad, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu Allah wa rasuluhu dan utusan Allah itu a'lamu lebih mengetahui. Allah Rasul yang lebih. Itu adab. Ya. seorang yang ditanya, kemudian gak ngerti jawabannya, mengembalikan ilmunya kepada Allah. Kalau zaman nanti ya kepada Allah, Rasul jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau sekarang jawab Allahu a'lam. Qala bersabda siapa Nabi? Hakullah, haknya Allah alal ibadi atas hamba ayya'budu menyembah mereka hubada Allah wala yusyriku dan tidak mensekutukan mereka bihi dengan Allah syai'an pada sesuatu haknya Allah yang harus ditetapi oleh hamba adalah mereka hamba harus menyembah dan tidak boleh mensekutukan Allah dengan apapun dan dengan cara apapun ya tidak boleh mensekutukan Allah dengan siapapun dan dengan cara apapun tidak boleh wa haqqul ibadi 'ala Allah wa haqqul ibad dan haknya hamba ala Allah atas Allah adalah Allah yu'adzibah tidak menyiksa siapa Allah man pada orang ta yusyriku yang tidak mensekutukan dia dihi dengan Allah syai'an pada sesuatu apapun sedangkan haknya hamba yang pasti ditetapi oleh Allah adalah Allah tidak akan menyiksa hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Dan dengan cara apa? Pokoknya orang itu bersih dari syirik, Allah tidak akan menyiksa. Qultu berkata aku ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Adakah tidak memberi kabar gembira aku annasa pada manusia? Qala bersabda siapa nabila la, la Jangan memberi kabar gembira engkau pada mereka. Payat takilu, maka bergantung mereka. gimana kan? jawab jangan. Jangan kamu beritahukan kepada orang banyak. Sebab, kalau kamu beritahukan, mereka akan menggantungkan. Is, yang penting aku sudah nggak syirik, nggak akan masuk neraka. Jangan. Akhrajahu meriwayatkan keduanya siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim ibadah hadis di sahih ini di dalam dua kitab sahih yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kita baca dulu syarahnya nanti kalau ada yang perlu ditambahkan setelah itu. Radif. Mana radif? Ar-radifu huwallazi tahmiluhu khalfaka ala zahri jabah. Radif, orang yang membonceng Eh, apa orang yang dibonceng adalah orang yang engkau muat di belakangmu di atas satu kendaraan. Misalnya saya naik sepeda motor, kemudian menaikkan orang lain di belakang saya. Itu nama yang di belakang saya itu namanya rojib orang yang di Ada dari maknanya adalah hal ta'rifu. Adakah engkau tahu? Hakullah maknanya adalah ma yastahiqquhu wa yaj'aluhu mutahaddiman 'alal ibad. Apa-apa yang dihaki oleh Allah. Wa yaj'aluhu mutahaddiman dan dijadikan keharusan 'alal ibad atas hamba. Sesuatu yang di apa, hai oleh Allah dan dijadikan wajib atas hambanya. Itu namanya hakullah. Hakul ibadi ala Allah. Apa itu? Haknya hamba atas Allah. Adalah ma apa-apa katabahu ala nafsi. Sesuatu yang diwajibkan oleh Allah untuk dirinya sendiri. Tafadzulan minhu wa ihsanan. Dengan kelebihan dan kebaikan Allah. Jadi bukan karena hamba yang memaksa kepada Allah. Hamba mewajibkan itu kepada Allah enggak. Jadi karena Allah sendiri dengan fadlnya, dengan rahmatnya, dengan kebaikannya mewajibkan itu kepada dirinya. Ubashirun nas mananya ukhbiruhum bidzalika liyusarru bihi. Artinya aku menghabari kepada mereka dengan hadis itu dan sabda Nabi itu supaya mereka senang. yattaqiru maknanya ya'tamidu ala dalik Bersandar menggantungkan demikian itu. Fayatrukut tanafusa fil amali salihah. Lalu meninggalkan berlomba-lomba dalam beramal baik. Itu namanya ittikal. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna global dari hadis ini anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam arada an yubayyina wujuba tauhidi 'ala al-ibadi wa fadlihi. Nabi dalam hadis ini hendak menerangkan wajibnya tauhid dan keutamaannya tauhid. Nabi akan menerangkan bahwa tauhid itu hukumnya wajib dan keutamaannya seperti apa. Fa'alqa dhalika bisighatil istifham. Tapi Nabi menyampaikannya dengan cara bertanya. Dengan mengajukan pertanyaan. Liyakuna awqa'a finnafsi wa abalagha fi fahmil muta'at. Supaya lebih membekas awqa'a. Jadi kata apa? Waqa'a. Waqa'a artinya apa? jatuh. Jatuh. Nah, maksudnya supaya lebih membekas di dalam diri. Dirinya siapa? Yang diajari. Wa abalagha fi fahmil muta'allim. Dan lebih dipahami oleh orang yang belajar. Orang itu kalau ditanya dulu biasanya asalnya nggak fokus jadi fokus. Asalnya nggak memperhatikan jadi memperhatikan. Asalnya ngantuk bangun. Falamma bayyana sallallahu alaihi wasallam bi mu'adi fadlat tauhid setelah Nabi menjelaskan kepada Muaz apa keutamaannya tauhid istadzanahu Muaz ay yukhbira bidzalika an-nasa liyastabshiru kemudian Muaz minta izin kepada Nabi untuk menghabarkan sabda Nabi itu kepada orang banyak supaya orang senang Ternyata famana'ahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Nabi melarang. Jangan. Jangan disampaikan. Kenapa? Khaufan min ayya'tamidan nasu ala dzalika min al a'mali salihah. Khawatir nanti orang-orang hanya mengandalkan hadis ini kemudian tidak banyak berbuat baik fayuqallilu menyedikitkan menyedikitkan dari amal sholat. Jadi, Nabi nggak melarang Nabi melarang Mu'ad untuk menyampaikan hadis ini karena takut wah jadi kalau disampaikan orang-orang e, mengandalkan hadis ini kemudian tidak mau berlomba-lomba dalam kebaikan tapi akhirnya oleh Mu'ad disampaikan kenapa? Karena dia takut menyimpan ilmu. Nah, sehingga begitu dia sudah sakit, eh, dia panggil beberapa orang, dia mengatakan, eh, seandainya eh, tak khawatir menyimpan ilmu, dosanya menyimpan ilmu ini enggak. Jadi karena saya khawatir dengan dosanya menyimpan ilmu dan sepertinya saya sudah akan mati, maka sekarang saya sampaikan. Munasabatul hadis lil bab, hubungan hadis ini dengan bab. Apa itu? anna fihi tafsir tauhid. Di dalam hadis ini terdapat tafsirnya tauhid. Penjelasan tauhid, definisi tauhid. Apa itu? Di annahu ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Tauhid itu adalah ibadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Itu namanya tauhid. Ma yustafadu minal hadis apa-apa yang bisa disimpulkan dari hadis ini? Yang pertama tawadu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aitu raqibal himar wa ardafa alaihi. Tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Nabi mau naik himar. Padahal kalau mau naik kuda yang gagah, ya bisa. Mau naik unta yang gagah, Ya bisa. Tapi nanti mau naik himar. Tidak hanya naik himar, boncengan. Boncengan. Naik himar itu boncengan dengan sahabatnya. sama ma'alaihi ahlul kubur. Berbeda dengan kebiasaannya orang-orang yang kalau kendaraan gak yang paling bagus, gak mau. Naik kendaraan dengan orang yang levelnya di bawahnya, nggak mau. Tidak, Nabi nggak seperti itu. Naik kendaraan yang sederhana pun Nabi mau. Naik kendaraan bareng orang yang levelnya di bawahnya, royahnya pun Nabi mau. Yang kedua jawazul irdaf ala dabati ila kanat putih dzalik. Boleh berboncengan naik kendaraan tuan bila kendaraannya mampu. Ya, itu enggak termasuk Wah ini nganiaya ini satu himar dinaiki dua orang. Dan nah, kalau memang himarnya mampu, kuat, tidak apa, apa. Yang tidak boleh itu misalnya ini himar, kuda, onta, sapi, misalnya diberi beban yang berlebihan yang tidak mampu itu nggak boleh. Tapi kalau kendaraannya itu bukan binatang, boleh enggak dikasih beban yang berlebihan? Ya kalau kendaraanmu ya silakan. Tapi kalau kendaraannya orang lain, nah, kita kasih muatan yang berlebihan kemudian rusak, tanggung jawab. <laughs> gitu ya. Kemudian yang ketiga at-ta'lim bi tariqati su'ali wal jawab. Mengajar dengan metode tanya jawab. Jadi orang ngajar itu jangan eh, terpaku pada satu metode saja tidak metode itu harus berubah-ubah, bervariasi supaya apa? Supaya muridnya eh, yang diajar, audiensnya itu nggak bosan, nggak jenuh, terus semangat. Tapi kalau metodenya begitu terus misalnya, sepanjang pengajian hanya dia terus yang ngomong, nggak ada komunikasi dengan audiens yang diajar Lama-lama yang diajar tidur semua. Nah, yang diajar capek, lelah, suruh dengerin, kok lelah. Maka mengajar itu metodenya harus ber, bervariasi. Termasuk variasinya adalah dengan tanya jawab. Eh, sebelum menerangkan, tanyakan dulu ini maksudnya gimana nih. Nah, itu semua sudah bingung, sudah mentok, gak bisa jawab, baru diterangkan. Kemudian yang keempat, annaman su'ila amma la ya'lam yang bagilahu ayyakula Allahu a'lam. Orang yang ditanya sesuatu yang dia tidak tahu supaya menjawab Allahu a'lam. Jangan sok tahu. Jangan nah, gengsi. Apalagi ditanya masalah agama. Kalau nggak tahu, ngomong saja aku nggak ngerti. Kalau nggak tahu, ngomong saja Allahu kalau sekiranya ada orang yang lebih tahu, kita tunjukkan. Saya tanya ke Fulan. Begitu. Terkadang jadi penyakit untuk orang yang sudah ditokohkan, untuk orang yang sudah dianggap ustadz kondang, ya, untuk orang yang sudah dianggap kiai, ulama. Penyakitnya apa? Dengsi, Dengsi. Kalau ditanya, Gak ngerti, gak bisa jawab itu gengsi. Sakit, sakit yang berbahaya. Nah, kalau saya misalnya ditanya tentang agama, tentang hukum, saya nggak ngerti pasti hukumnya seperti apa, saya jawab hukumnya begini-begini. Saya bohong kok? Bohong. Nah parahnya kebohongan ini bohong atas nama siapa? Allah Rasul, gak sembarangan. Imam Malik Siapa yang tidak mengakui kealiman? Saya bilang Imam Malik itu bukan ulama. Atau orang sekarang ada yang berani bilang ilmunya sejajar dengan Imam Malik. Pernah ada orang datang dari jauh. Bawa 40 pertanyaan titipan dari orang kampungnya. Bawa titipan 40 pertanyaan. 40 pertanyaan itu yang 30 lebih. Oleh Imam Malik dijawab, ya, tidak ngerti. 40 pertanyaan yang 30 lebih dijawab, Gak ngerti. Gak malu Imam Malik. Gak gengsi. Gak takut terus dibilang, wah ternyata ilmunya cuma segitu. Gak. Gak takut dibilang ulama ditanya gitu gak ngerti. Gak, gak takut begitu. Bahkan ketika si pembawa atau pertanyaan tanya, nanti kalau saya ditanya, kok sebanyak ini gak ada jawabannya, saya, saya, ditanya gimana nanti saya jawab saya? Jawaban Malik gak ngerti. Itu ya, Nah, sampai ada ulama yang uh, memberi arahan begini. Belajarlah ngomong aku nggak ngerti. Belajar itu. Nah, belajar ngomong aku nggak ngerti. Ternyata ngomong aku nggak ngerti itu sulit ternyata. Orang baru, baru belajar sedikit-sedikit. Tanya mas yang sebetulnya gimana? Oh, oh, oh, Wah, kayak ulama bol. Belajar atau ngomong nggak ngerti. Masih ada di mana? Aku belum ngerti. Nah, tanya Ustadz ini seperti apa? Aku belum ngerti. Belajar. Ngomong begitu tuh belajar. Karena apa? Bukan kok kalimatnya yang sulit. Bukan. Tapi ngomongnya itu yang berat. Kenapa? Di antara ucapan la adri itu di depannya itu ada tembok wabel, tembok kuat, tembok kuat yang namanya apa? Gengsi. Namanya apa? gengsi. Masa Ustadz ditanya begitu gak ngerti? Kalau nggak ngerti, dia bilang saja nggak ngerti. Cuma kenyataannya nggak ngerti. Langsung belajar ngomong nggak ngerti. Belajar itu sudah belajar ngomong nggak ngerti. Orang bisa ngomong nggak ngerti itu sudah separuhnya ilmu. Sudah separuhnya ilmu. Orang ditanya sesuatu yang dia nggak ngerti terus bisa jawab aku nggak ngerti. Jawab Allahu a'lam itu sudah separuhnya ilmu. Setidaknya orang ini sudah pinter, sudah ngerti kalau apa? Kalau dia nggak ngerti. Eh, sudah ngerti kalau dia nggak ngerti. Itu sudah ilmu. Ngerti kondisi dirinya. Ngerti keadaan dirinya. Kalau dia belum ngerti. Tentu? Iya. Kemudian yang ke lima. Ma'rifatu haqqillahi alal ibad. Mengenal, memahami apa haknya Allah kepada hambanya. Apa itu? Wahyu huwa ayya'buduhu wahdahu la syarikalah. Adalah beribadah kepada Allah tidak berbuat syirik. Itu haknya Allah yang harus ditetapi oleh hamba ibadah itu hanya kepada Allah. Gak boleh syirik. Masalah. Sebenarnya banyak orang tapi Kalau dia itu gak boleh syirik. Dia itu gak boleh bid'ah. Ibadah itu harus murni. Ngerti begitu. Tapi gak ngerti. Syirik itu seperti apa saja. Bid'ah itu seperti apa saja. Gak ngerti. Akhirnya dia juga terjerumus pada, pada buatan bid'ah tanpa dia sadari. Berarti kalau kita paham bahwa Allah yang paling utama adalah kita memurnikan ibadah kepadanya, kita menjauhi syirik, maka yang paling pertama, yang paling utama untuk kita kaji, untuk kita pahami, untuk kita mengerti adalah bagaimana ibadah yang murni itu. Syirik itu seperti apa saja? Bid'ah itu seperti apa saja? Kenapa? Ini hak Allah yang paling utama. Ya, dia harus menjadi ilmu kita yang paling utama. Kemudian yang keenam, anna man lam yatajannab asyirk lam yakun atiyan bi ibadatillahi haqiqatan. Orang yang tidak menjauhi syirik berarti dia tidak mengerjakan ibadah kepada Allah dengan hakikatnya dia tidak ibadah, belum ibadah. Orang yang belum menjauhi syirik, hakikatnya dia belum ibadah kepada Allah. Walau abadahu fi surah. Walaupun dalam surahnya, apa surahnya? Fotonya, kelihatannya, penampakannya, dia ibadah. Walaupun dia kelihatannya sholat, kelihatannya puasa, kelihatannya baca Quran, kelihatannya dan seterusnya. Tetap belum dikatakan ibadah. Kenapa? Dia belum meninggalkan syirik. Kenapa kok begitu? Karena perintah ibadah kepada Allah itu satu paket dengan larangan syirik. La ilaha illallah. Satu paket. Ibadah pada Allah menjauhi syirik. Satu paket. Ibadah saja enggak menjauhi syirik sama dengan nggak ibadah. Belum bertauhid. Menjauhi syirik saja nggak ibadah sama, juga belum bertauhid. Fadlu tauhid wa fadlu man tamassaka bihi. Keutamaannya tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh pada tauhid. Apa keutamaannya tauhid? Adalah orang yang tidak berbuat syirik sama sekali, ya, oleh Allah tidak akan dimasukkan neraka sama sekali. Tidak akan disiksa sama sekali. Gitu ya. Orang yang ibadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali tidak akan tersentuh neraka sama sekali. Kalaupun orang itu banyak maksiatnya, tapi dia tidak syirik, maka dia akan terhindar dari apa? Hal di neraka. Gitu ya. Orang banyak maksiatnya, selagi dia tidak melakukan perbuatan syirik, dia akan terhindar dari apa? Kekal di neraka. Itu keutamaannya tauhid seperti itu. Kemudian yang kedelapan tafsir tauhid. Terjemahnya atau pengertian tauhid yaitu wa annahu ibadatullah wahdahu wa tarku Ibadah dengan murni kepada Allah dan meninggalkan syirik. Yang kesembilan istihbabu bisyaratil muslim bima yasruhu. Dianjurkan memberikan kabar gembira kepada orang Islam dengan sesuatu yang menyenangkan mereka Halo? Itu benar loh ya. Nah, tapi gak boleh terus dibohongi. Yang ke sepuluh jawazu kitmanil ilmi lil maslaha. Boleh menyimpan ilmu untuk kebaikan. Boleh. Prakteknya menyimpan ilmu untuk kebaikan itu gimana? Prakteknya menyimpan ilmu untuk kebaikan itu tidak menyimpan ilmu itu sama sekali. Gitu ya? Tapi disimpan dari orang-orang tertentu, disembunyikan dari orang-orang tertentu apabila ini saya sampaikan kepada dia nggak maslahat. Nah, kalau ini saya sampaikan kepada dia, dampaknya jelek. Betul? Misal, oh, saya itu berhadapan dengan orang yang bawaan ibadahnya itu males. Terus saya kasih dalil ini. Pokoknya orang itu nggak syirik, masuk surga kok. Jadi maslahat buat dia nggak? Enggak. Dia akan tambah males nanti ibadahnya. Kok kayak aku gak syirik untuk di surga. Dia berhadapan dengan orang yang tenang nasihat. Bawaannya itu pengen melanggar terus. Terus saya kasih hati sih. Asal hat gak? Serhat. Tapi sebaliknya, saya berhadapan dengan orang yang berlebih-lebihan pemahamannya. Dikit-dikit orang dianggap kafir. Dikit-dikit orang dianggap gak bisa lebih dan seterusnya. Orang seperti itulah yang harus dikajikan hadis ini. Tentu Jadi, menyimpan ilmu untuk maslahat itu artinya seperti itu. Tapi kalau ilmu itu nggak disampaikan sama sekali hadis ini nggak disampaikan kepada siapapun, boleh nggak? Boleh. Taat dubul muta'allim ma'a mu'allimihi. Adabnya orang yang belajar, murid, nah, bersama gurunya. Contoh adabnya apa di situ? Ketika ditanya yang sesuatu dia nggak ngerti jawab Allahu. Ketika dipanggil gurunya segera merespon. Rahmat langsung dalam ya begitu. Itu termasuk bagian dari apa? Dari ada. Bagian dari ada. Termasuk faktor terbesar ilmu yang didapat itu di ad adalah dat yang kita bawa ketika kita belajar. Zat yang kita bawa ketika kita sehingga ulama-ulama dulu um, saya cerita saya itu lebih banyak belajar adat daripada belajar ilmu saya yang cerita duduk bertahun-tahun berguru kepada ulama itu hanya memperhatikan apanya adatnya saja ini belajar adatnya itu menunjukkan bahwa adab dalam mencari ilmu itu sangat sangat penting nah, <clears throat> santai-santai orang cari ilmu itu adab yang detail-detail yang rinci-rinci itu diperhatikan. Ketika ngaji duduknya di mana, duduknya seperti apa, itu semua diperhatikan. Kalau ngaji duduknya di mana? Duduknya sedekat mungkin dengan gurunya. Hmm, duduknya sedekat mungkin dengan gurunya. Itu kalau jawaban duduknya di mana? Eh, kita kan sering melihat pemandangan yang berbeda ya. Ngaji itu tempat duduk yang paling favorit itu di tembok-tembok gitu ya. Itu kurang cocok dengan adabnya orang belajar. Gak cocok. Jadi adab orang cari ilmu gak begitu. Dan kalaupun dia haus ingin minum, bukan dia bawa minum di tempat ngajinya. Dia mundur, eh, minum di belakang, tidak ada lagi. Itu dan Tentu adab dari ilmu itu sebenarnya tujuan utamanya adalah menghormati apa yang sedang dikaji. Yang sedang kita kaji itu apa? Firman Allah, sabda Rasul. Tujuan utamanya itu. Selain juga kalau murid yang ngerti itu haknya guru menghormati gurunya. Tapi sebenarnya yang utamanya itu karena apa? yang dikaji dulu. Imam Malik kalau dia pas menyampaikan hadis terus dengar ada orang ngobrol dia langsung berhenti. Kenapa? Menurut dia itu kenaikan ayat la tarfa'u aswatakum fawqa nabi. Jangan mengeraskan suara kalian melebihi suara nabi. Karena begitu seseorang membacakan hadis itu dia membacakan apa? sabdanya Nabi. Nah, seharusnya semua orang diam mendengarkan apa sabda Nabi. Contoh. Apalagi yang didengar bacaan Quran. Kemudian contoh lagi. Imam Malik itu kalau mau ngajar, dia pasti mandi, pakai pakaian yang paling bagus, terus pakai wangi-wangian yang paling wangi. Kenapa tuh? Buat gaya-gayaan? Bukan. Kenapa? Menghormati apa yang akan dia sampaikan. Kalau dia mau ngajar, mandi bersih, pakai wangi-wangian, baju yang paling bagus, ya pakai. Kalau kita ke depan tidak begitu ya. Nah kan begitu. Datang ngaji itu ya rapi, bersih, wangi, gitu. Dan bau, datang ngaji bau iler. Apalagi kelihatan ngantuk, pakai kaos. Nah, kaos yang dipakai main bola kemarin pakai ngaji. Nah, yang paling rapi, yang paling bagus, dan yang bersih, yang wangi, Nah, itu bentuk penghargaan, nah, penghormatan kita kepada ilmu. Kalau kita yang ahli ilmu, yang tolong ilmu, tidak menghormati ilmu itu sendirilah. Terus siapa yang menghormati? Nah, kita menuntut orang lain untuk takdim kepada ilmu, hormat kepada ilmu. Sementara kita sendiri yang bawa ilmunya nggak hormat kepada yang nah, di bawah. Betul? Baik, naktafi al qadar cukup sekian.